Simpati The Real Reality Show Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Menarik sekali yang ditanyakan oleh Mas Denny Apakah ada hubungannya bencana itu dengan hari Jumat. Yang jelas bencana yang terbesar itu adalah kiamat. Dan kiamat itu sudah digambarkan akan datang pada hari Jumat. Persoalannya Apakah bencana-bencana yang terjadi ini harus berkaitan hari Jumat? Tidak gitu-gitu juga kali. Jamaah yang jelas berbicara tentang bencana kapanpun bisa terjadi dimanapun bisa terjadi. Waktunya kapanpun bisa terjadi. Cuma yang namanya seperti itu hanya bisa diperkirakan. Makanya ada namanya persiapan dini. Makanya mohon maaf, berbaik sangkalah engkau kepada Allah. Sehingga orang beriman tidak pernah menjadikan bencana itu adalah merupakan bahaya buatnya. Bisa jadi itu adalah pembelajaran buatnya. Jadi teguran buatnya. Kalau memang itu dari teguran dari Allah, berarti kita masih disayang. Jamaah. Baik, kalau berbicara tentang bencana, tinggal kita saja yang mengambil apa hikmah di balik bencana itu. Makanya kalau memang ada masalah ataupun ada pertanyaan, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah. Insya Allah kami akan jawab juga lewat Twitter. Oke? Okay? Baiklah, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa kepada Allah mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmi syayum fil ardi wala bis samai wa huwa samiul alim. Ya Allah, lindungilah kami dari segala yang membahayakan yang ada di langit dan segala yang membahayakan yang ada di bumi. Ya Allah ya Rab, Engkau Maha tahu atas segala yang kami rasakan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rob. Ya Rob. Kurasakan derita. Kurasakan derita. Kepedihan saudara-saudaraku. Kepedihan saudara-saudaraku. Ya Allah. Ya Allah. Kasihanilah mereka. Kasihanilah mereka. Rahmatilah mereka. Rahmatilah mereka. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah Ampuni dosa-dosanya ya Allah Teguhkan keimanannya ya Allah Teguhkan keimanannya ya Allah Perasaan kita dengan bencana tsunami didera dengan kelaparan penyakit doakan bisa ya Allah ya Allah selamatkanlah saudara-saudara saya keluarga saya dimanapun mereka berada lindungilah mereka Maafkanlah atas segala kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Allah Engkaulah Engkaulah Yang memiliki kami Yang memiliki kami Engkaulah yang menguasai kami Engkaulah yang menguasai kami Engkaulah pemilik atas diri kami Engkaulah pemilik atas diri kami Ya Allah Ya Allah Jagalah kami Jagalah kami Lindungilah kami Lindungilah kami Dari segala macam bahaya Dari segala macam bahaya Ya Allah Ya Allah Berikanlah kami kekuatan iman Berikanlah kami kekuatan iman Untuk bisa menerima segala ujianmu Untuk bisa menerima segala ujianmu Mungkin ada pesan kepada sahabat orang yang baru-baru ini di Indonesia sendiri ada tiga bencana. Ya Allah berikanlah ketabahan kepada saudara-saudara kita semuanya. Semoga mereka diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan. Amin ya rabbal alamin. kesabaran berikanlah kesabaran ketabahan ketabahan kepada mereka yang ditimpa musibah kepada itu ya Rob yang ditimpa musibah itu ya Rob Rahmatilah mereka Rahmatilah mereka Kasihanilah mereka Kasihanilah mereka Bahkan kita melihat mereka berebutan makanan Berhari-hari tidak makan manapun pasti bencana itu pun akan datang. Ujian itu akan berlimpah dimanapun. Ambil hikmah di baliknya. Pelajari, jangan saling menyalahkan. Tapi bagaimana kita bisa memperbaiki? Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.